laki-laki itu kan hartanya, harta akan binasa. Kalian pandang karena kuasanya, kuasa tak sampai lima tahun kalau ditangkap KPK. Kalian pandang karena bangsanya. Ada orang-orang yang bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Ketika hujan lebat, hawan pun hilang. Tapi kau pandanglah dia karena agamanya. Walaupun dia susah, Walaupun dia tak ada apa-apa Tapi karena dia bersumpah sujud di atas yang maha kuasa Maka Allah akan berikan dia kaya Iyakulu fukara Kalau dia miskin susah Yughnihimullah Allah mengayakan mereka Ini motivasi buat yang muda-muda Yang belum nikah Jangan kalian putus asa Karena banyak sekali sekarang Karena kasus sulitnya pekerjaan Anak-anak lajang ditolak calon mertua kamu mau minang anak saya, kamu buat apa? Aku membawa cita-cita, makan kau lah cita-cita Janganlah begitu. Idza aku mantar tardawna dinahu kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang kakakmu, meminang keponakanmu, kau senang agamanya, kau suka akhlaknya, nikahkan dia. Tolong dia, maharnya jangan kau buat terlalu tinggi. Nanti anak-anak muda datang bawa baleho, turunkan mahar, turunkan mahar, turunkan harga mahar. Ketika mahar tinggi, maka zina merajalela. Itu sudah hukum alam, simbiosis mutualisme. Di situ ada kebutuhan, di situ harga pasar meningkat. Maka jangan sampai terlalu tinggi ini ini nampaknya Ustaz ada pesanan dari anak-anak muda yang lambat nikah. Enggak, itu murni ketulusan dari saya. Karena saya juga pernah ditolak orang waktu dulu. Dan saya yakinkan malam ini yang menolak itu pasti kecewa keras. Harus tahu dia. Pembalasan Ustaz Soman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dulu kau sepelekan karena dia rendah hina tapi ternyata Allah mau angkat derajatnya maka kalau kau kaya kau tolong dia yang penting kau jadi menantuku yang soleh Kau jaga anak gadisku ini dunia akhirat Jangan kau berkhianat Untuk makan ku tanggung dulu agak sebulan tapi habis itu kau kerja ya calon menantuku. Iya pak. Insya Allah di sanalah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Apalagi yang kita tolong ini adalah anak muda yang sarjana, punya kemampuan, hanya saja keberuntungan belum di tangannya, tapi Allah akan bukakan pintu rezeki kepada dia lewat pertolongan kita. Kapan dimulai? Anak-anak muda besok pagi langsung Pinang. Sebelum pikiran bapak itu berubah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu calon mertua juga, mari kita berubah. Mari kita berhijrah. Coba tengok tanda seru tiga kali. Itu maknanya apa? Dia mengatakan, mari kita berobat. Ini ibu-ibu matrinya luar biasa. Asal datang anak lajang mau minang langsung buka gorden. Ah, inilah yang nampakku dalam tahajudku tadi malam. bang. Dia pakai Pajero Sport kan? Ah, inilah dia, ya, ya, ya, ya. Jangan buru-buru, mang. Gak boleh terburu-buru. Sekarang kalau gak buru-buru gak dapat, bang. Abang dulu mendapatkan aku karena buru-buru kan? Maka ini harus kita terima. Kita tanya dulu, dia dari mana? Orang mana? Suku apa? Gak usah, kelamaan. Gak pakai cepat, langsung cepat. Gak pakai lama, harus cepat. Akhirnya si bapak ini pun takut. Yalah kalau udah begitu kata mama. Saya tak bisa memisahkan dari dirimu mah. kalaupun kau sudah bisu gitu dia. Wah, akhirnya mereka terimalah, dinikahkan juga. Setelah seminggu si anak pun balik berurai air mata menangis tak berhenti. Si mamah bolak-balik merayu untuk berterus terang. Kenapa kau menangis nak? <laughs> Kenapa? Makin kuat. Tulislah kalau nggak bisa ngomong. Mana spidolnya? Renta. Inilah akibat matre, matre, materialisme. Kalau kau cari akhirat, dunia akan bersimpuh di tapak kakimu. Tapi kalau kau jual akhirat, celaka 12. Dunia tak dapat, akhirat melayang dan rental pun menarik karena cukup seminggu saja. Apa yang terjadi? Maka tak terlalu menarik untuk diceritakan Hidup yang sekali penuh dengan penderitaan Coba kalau kau dapat menantu kori yang suaranya tadi Masya Allah Saya mendengarnya Allah Allah Hanya itu yang keluar dari mulut saya Kenapa itu yang saya ucapkan Kenapa Ustaz sebut Allah Mulutnya sama Lehernya sama Tapi yang keluar kok lain Bismillahirrahmanirrahim Kota dia Oh gitulah Tak mirip kan suara kori dari Palembang. Ulama-ulama besar datang dari sini. Kitab Sayyirus Salikin ditulis oleh ah ini saya agak bangga sikit. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Masya Allah Tadi datang grup WA Teman menulis Ustaz Somad Ustaz Somad Ya ternyata ulama besar Palembang tu namanya sama dengan Ustaz ya Kata dia Dalam hati saya baru tahu ente. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari berhijrah, berubah cara pandang kita melihat hidup yang selama ini dunia, dunia, dunia, dunia. Sampai kemana dunia ini? Celupkan tanganmu ke dalam air. Tarik ke atas. Nampak menetes? Kalau kau dapat kau jangan bangga Karena kau cuma dapat status Kalau tak dapat jangan sedih Karena yang hilang pun cuma status Allah, Allah.